Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabi mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yawmiddin amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali di kesempatan kali ini di edisi Senin tanggal 30 Eh, Mei 2011 dan juga tanggal 26 Jumat Tsani 1432 Hijriah. Dan seperti mana biasanya setiap hari Senin kita akan mendengarkan uh, kajian tausiah ilmiah bersama ustadz kita yaitu Ustadz Fikri. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Ustaz untuk uh, pagi hari ini temanya untuk kira eh, kira-kira apa nih Ustaz? Iya. Uh, Nuzulul Quran fi syahr Ramadan. Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas keluangan waktunya untuk Eh, memberikan tausiah kepada sahabat yang semuanya e, nuzul Quran di bulan Ramadan yakni atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan.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 Abdul Muhsin Al-Badar sebagaimana judul telah kita sebutkan di awal yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, La rayba anna min ajalli ni'amillahi ala al-itlaq, wa ashrafiha wa a'zamiha, ni'matu inzalihi al-kitab al-azim, ala abdihi wa rasulihi, نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. yang tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang paling besar secara mutlak adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Yang mana Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dengannya manusia mengetahui Rabbnya. Mengetahui apa yang wajib ia lakukan di muka bumi ini. Mengetahui aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta mereka. Yang mana kalaulah seandainya Allah tahan ataupun tidak menurunkan Al-Quran. Tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya umat akan berada di atas kesesatan. Karena iblis dan para syaitan terus membujuk rayu mereka mengarahkan mereka ke jalan-jalan yang tidak benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dari dahulunya mengutus para nabi, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya ke beberapa para rasul. Nabinya yang ia angkat sehingga dengan syariat tersebut, dengan nabi tersebut, dia arahkan umat melalui kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Maka demikian juga Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan lagi Alkitab atau tidak menurunkan lagi kitabnya di jazirah Arab semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah yang sangat panjang. Jarak yang sangat panjang sekali. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tahan setelah penurunan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab sampai diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka kita lihat umat ketika itu di, jaz di Jazirah Arab contohnya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kitab kepada mereka maka agama Nabi Ismail dirubah oleh orang Arab dirubah oleh Amr bin Luhai. Dan mereka tidak mempunyai panduan kitab di dalam beragama, di dalam bersyariat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan nikmat yang besar ini dan mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ia turunkan Alkitab, Al-Qur'an kepada beliau adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang lainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Al-Qur'an ini makhluknya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah nikmat yang lain Fahadihi ni'matun uzma wa minnatun kubra الله biha ala ibadihi. Nikmat yang sangat besar ini, karunia Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Wabayyana dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan agungnya Al-Qur'anul Karim ini di dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Dan Allah sebutkan padanya bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakun liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an yang maknanya adalah pembeda antara hak dengan yang batil. Karena Al-Quran membedakan antara hak dengan yang batil. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nadhira agar menjadi peringatan untuk alam ini. Al-Quran itu peringatan untuk alam semesta ini, manusia yang hidup di dalamnya. Dan mengarahkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat kabar yang mengembirakan, yaitu surga dan di dalamnya terdapat kabar yang menakutkan yaitu dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah katakan tabarakallazi nazzala al-furqan yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-furqan menurunkan Allah turunkan Al-Qur'an nikmat yang sangat besar sebagaimana yang telah kita sebutkan. Demikian juga yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala katakan Tanzilul kitab minal aziz minallahil azizil hakim Diturunkannya Alkitab yaitu Al-Qur'an Salah satu dari nama Al-Qur'an yaitu Alkitab Diturunkannya Alkitab minallahil azizil hakim. Itu dari Allah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad yaitu Alkitab, Al-Qur'an bil dengan hak, dengan benar. Tidak ada kebatilan di dalamnya fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka ibadahilah olehmu Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Mengikhlaskan kepadanya agama ini. Ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Turunkan Alkitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat kebatilan apapun. Dan dia adalah hudan Lina sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang membacanya dengan mentadabur dan, mema dan memahami maknanya. Penafsirannya yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ihtada. Maka dia akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 Allah katakan, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya dia Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rabbul Alamin. Oleh Rabb semesta alam ini. Nazala bihir ruhul amin. Yang turun dengannya yaitu ruhul amin yang dibawa oleh Jibril alaihi salam sebagai ruhul amin ala qalbika di dalam hatimu yaitu dalam hati rasul SAW litakuna minal mundhirina bilisanin arabiyyin mubin agar kamu menjadi minal munzirin dari orang-orang yang memberikan peringatan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin itu yang mana dalam Al-Qur'an tersebut dengan berbahas dengan bahasa Arab yang sangat jelas <clears throat> Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab <clears throat> yang mana sastra Arab ketika itu makin ketika memuncaknya. Setiap orang berlomba ingin memperbaiki kata-kata bahasanya menyusun syair-syair. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat indah yang mengalahi syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab yang mendengarnya tidak satu pun di antara mereka yang mendustakan hatinya walaupun lisannya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka terbiasa dengan kalam-kalam yang yang tersusun yang rapi yang baik sehingga ketika mereka membaca Al-Qur'an mereka takjub mereka takjub dengan susunannya dengan susunan Al-Quran, bahasa Al-Quran yang sangat tinggi yang tidak ada tandingannya dari syair-syair mereka. Tak satu pun di antara orang Arab yang mendengarkan kecuali mereka takjub. Sampai-sampai dikisahkan di antara mereka yang kafir yang gemar mengatakan kesesatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi ternyata secara diam-diam dia dengarkan Al-Quran, dia dengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan Al-Quran karena saking indahnya bahasa susunannya yang Allah buat. Berapa banyak di antara sahabat Rasulullah yang beriman ketika ia mendengarkan Al-Quran dengan keindahan bahasa dan makna yang dikandungnya. Karena mereka paham. Karena mereka mengetahui kaidah yang berbicara tentang masalah bahasa Arab. Kaum muslimin kita lihat jauhnya mereka dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Yang mana ini adalah program yang dibuat oleh musuh Allah, musuh Islam. Menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Akhirnya yang terjadi mereka tak ada satupun yang paham terhadap Al-Quran. Mereka jauh dari pemahaman Al-Quran. Tidaklah mereka bisa kecuali hanya membaca. Adapun makna mereka jauh. Berbeda dengan kaum muslimin. Orang-orang Islam di zaman dahulu. Bahasa Al-Quran disebarkan di mana-mana. Bahasa mereka mereka berbicara dengan bahasa Arab. Walaupun mereka bukan bukan orang Arab. Walaupun mereka orang ajam, akan tapi bahasa mereka adalah Arab. Mereka paham Al-Quran. Mereka paham bahasanya para ulama. Sehingga mereka sulit disesatkan oleh musuh-musuh Allah. Sulit disesatkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika mereka kaum muslimin sudah dijauhkan dari bahasa Al-Quran. Bahasanya hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka mudahlah bagi mereka musuh-musuh Allah untuk memasukkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang kepada mereka memasukkan pemahaman mengatakan Al-Quran satu sama lainnya saling bertentangan. Mereka nggak tahu. Akhirnya mereka disesatkan oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan, syahru رمضان syahru Ramadan alladhi unzila fihi al hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia wa minal huda dan sebagai petunjuk sebagai penjelas dari petunjuk wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Kitab-kitab yang lain juga Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu inna li syahri Ramadan al-karim syahrus shaum khususiyah, khususiyatan bil Quran. Oleh karena itu bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat setelahnya. Kemudian yaitu khususiyatun bil Quran yang Allah khususkan bulan ini dengan bulan Al-Quran. Diturunkan bulan diturunkan pada bulan ini Al-Quran dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama memperbanyak qiraatul Quran pada pada bulan tersebut, tersebut. Semua mereka kembali kepada qiraatul Quran yang biasa mereka mengajarkan syariat Islam, mengajarkan hadis Rasulullah, mengajarkan sebuah kitab ketika bulan Ramadan mereka tinggalkan dan mereka berpaling kepada Al-Qur'an. fahuwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'anul yaitu bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia bahwasanya Al-Qur'an tersebut dengan sendirinya dia adalah sebagai petunjuk huda tinggal lagi barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut maka Allah berikan hidayah kepadanya وقد امتدح الله في الآية الكريمة المتقدمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada bulan ini sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan di atas. Itu tentang bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini diturunkannya Al-Qur'an dan dipilih dari 12 bulan yang ada. Bal qad warada fil hadis bi annahu syahrul ladzi kanat al-kutub al-ilahiyyah tanzilu fihi 'alal anbiya. <clears throat> Justru telah datang sebuah hadis yang sahih bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang semua kitab diturunkan oleh Allah padanya. Baik pada nabi-nabi yang, yang yang yang dahulu Allah Subhanahu wa taala juga turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad <coughs> dan juga Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabarani dari hadis Wasilah Ibnu Al-Asqa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at Taurah li sittin madin min Ramadan wal Injilu li thalathin li thalathi ashara khallat min Ramadan wa anzala Allahu al-Qur'ana li arba wa li arba wa 20 khalat min Ramadan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan suhuf Ibrahim fi awal lailat <clears throat> lailatin min Ramadan yaitu di awal bulan Ramadan wa unzilatit Taurat dan diturunkan uh, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Eh, Musa Musa alaihissalam lisitin madin yaitu enam hari di, dalam bulan Ramadan. Hari keenam dari bulan Ramadan. Wal Injil li thalasin ash li thalasi asyarah khalat min Ramadan. Adapun kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Kitabullah yaitu diturunkan oleh Allah pada malam yang ketiga belasnya dari bulan Ramadan. Dan wa anzalallahu al Qur'an li arba'in wa ishrina khallat min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yaitu pada malam yang ke-24 dari bulan Ramadan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis yang mulia ini sebagaimana para ulama mengatakan ya, ini menunjukkan fadilah dari bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan selain dari selain dia adalah syahrul syam ya syahrul itu bulan bulan berpuasanya orang-orang yang beriman pada bulan tersebut semua kitab ilahi ya, kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan ini dan dia mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama itu tentang masalah turunnya Al-Qur'an mereka memberikan sedikit rincian tentang permasalahan ini <clears throat> bahwasanya Al-Qur'an sebagaimana yang mereka katakan lam yanzil 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah. <clears throat> Bahwasanya Al-Qur'an tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus. Ya. Sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu ya, baik suhuf Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Zaburnya Nabi Daud, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan jumlatan wahidah. Ya. Sejak sekaligus kepada mereka. Yang langsung mereka jadikan syariat yang mereka jadi panduan panduan umat ketika itu. Adapun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah sekaligus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan munajjaman yaitu secara berangsur-angsur. Allah turunkan sesuai dengan waqa'i'nya kejadiannya. Sampai semenjak diturunkannya Al-Quran di umur Nabi SAW yang ke-40 sampai Nabi SAW wafat. Atau menjelang ia wafat. Berkata para ulama, "Fattauratu atahumullahu Musa fil alwahin jumlatan wahidah." <clears throat> Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa ya, di dalam alwah atau di, di dalam luh secara sekaligus. Demikian juga Injil diberikan ke Nabi Isa juga sekaligus. amal Quran, adapun Al-Quran Allah turunkan kepada Rasul munajjaman, yaitu secara berangsur-angsur yaitu mufarraqan hasbal waqa'i wal ahdath yang Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dilalui oleh para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan e, munasabat-munasabat yang lain. Wa minhul madani wa minhul makki. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an <clears throat> ada yang diturunkan yaitu pada periode Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada periode Mekah yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Wa minhu ma nazala fi hadisatin muayyanah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini pada kejadian-kejadian tertentu. Wa minhu ma kana raddan ala tasaul. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang dilontarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang musyrik, orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh, Allah turunkan tentang ruh. Mereka bertanya tentang Zulkarnain, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, Allah turunkan ayatnya. Wahakadha jami'u ayatil Qur'ani wa Demikian juga semua ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya. Taratan tanzilu suratun bika, bika miliha. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu surat secara sempurna dari ayat satu sampai ayat akhirnya. Kepada Nabi SAW seperti surah Al-Fatihah. Yang Allah turunkan e, lengkap mulai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ya. Dalam satu surat itu belum sempurna. Ya. Sehingga dia bisa jadi turun pada saat ini nanti turunnya beberapa tahun lagi baru sempurna surat satu surat tersebut. Karena sesuai dengan kebutuhan ataupun ke, kejadian yang e, turunnya Al-Qur'an tersebut. Kaum muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jelaslah bagi kita bahwasanya Al-Qur'an tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, secara sekaligus kepada beliau ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu secara berangsur-angsur yang mana para ulama mengatakan ya, bahwasanya Al-Qur'an yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah itu kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat mulia, yang sangat yang penuh dengan berkah. Ya. <clears throat> Juga firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan menurunkannya yaitu menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada di, di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang telah kita baca di atas, ya ini semuanya ayat yang mulia ini ya, menyurutkan menyebutkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an diturunkan. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahida yaitu sekaligus yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ke Baitul Izzah yang ada di, di di langit dunia. Allah turunkan sekaligus yaitu sampai ke langit dunia itu di Baitul Izzah dan dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun eh, lamanya sesuai dengan masa Nabi SAW semenjak dia diutus jadi Nabi dan Rasul. Yaitu diturunkan sesuai dengan ahdas, kejadian-kejadian yang eh, yang terjadi di, di, eh, di, dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, bahwasanya di Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ada ya, yang diturunkan ketika periode Mekah. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada periode Madinah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sesuai dengan kejadian. <clears throat> Yang mana para sahabat setiap ayat itu turun, ya, mereka menghafalnya, ya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. <coughs> Oleh karena itu para ulama <coughs> berbicara ya, bahwasanya di, di sebalik diturunnya Al-Quran tersebut berbeda dengan diturunkannya uh, kitab-kitab uh, kita terdahulu kepada para nabi. Ya, diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur kepada Nabi SAW, dia mempunyai hikmah yang sangat yang sangat besar. Di antaranya adalah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu litasbit litasbitil fuad ya, agar tetapnya Al-Qur'an ini di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kokohnya ia di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala alladziina kafaru Orang-orang kafir berkata, "Laula nuzzila nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Itu kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Kadzalika linusbita bihi fuadak." Yang demikian itulah, yang demikian itu agar kami ya, menetapkan Al-Quran ini di dalam hatimu. Itu dengan cara berangsur-angsur ini. Ya, warattalnahu tartila dan kami tartil dia dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu faedah, salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran ya, secara munajaman ataupun berangsur-angsur. Sehingga para sahabat pun yang menghafal Al-Quran tersebut tidak sekaligus. Ya, ketika dia datang sekian ayat, mereka hafal. Besoknya datang lagi, mereka hafal. Besoknya mereka datang lagi, datang lagi, turun lagi Al-Quran, mereka hafal. Sehingga hafalan mereka sedikit demi sedikit dan menancap di dalam hati mereka hafalan ini. <clears throat> yang kedua adalah Al-Quran ini, ya, di antara hikmahnya adalah agar ya, Al-Quran ini at-tahaddi wal-i'jaz. Ya. Dia menentang orang-orang kafir. Al-Quran menentang orang-orang kafir. Dan mereka tidak bisa mendatangkan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan dia adalah mukjizatnya Al-Quran. Di antara hikmahnya adalah taisiri fahmihi wa hifzihi ala rasuli wa min sama sahabah. Yaitu mempermudah ya, para sahabat eh, menghafal, eh, mempermudah Nabi SAW dan para sahabat menghafal dan memahami Al-Quran ini. Di antaranya adalah ya, sebagai dalil ya, bahwasanya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang lain bahwasanya Al-Qur'an ya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah-hikmah yang kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu secara munajjaman ataupun berangsur-angsur. Ya. Sehingga kita ketahui sebagaimana yang kita sebutkan ada Al-Qur'an yang yang diturunkan ya, periode Mekah atau dan ada yang diturunkan Al-Quran tersebut periode Madinah dan setiapnya mempunyai ciri-ciri masing-masing ya, dari ayat-ayatnya ya, makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna anzalnahu fi latil, fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar, itu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin bahwasanya Lailatul Qadar <clears throat> malam Lailatul Qadar itu malam yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seribu bulan. <clears throat> Bandingannya satu malam sama baiknya dengan orang yang beramal selama seribu bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. <clears throat> para malaikat turun. Ya, para malaikat dan ruh yaitu Jibril alaihi salam turun ya, padanya bi izni rabbihim dengan izin Rabb mereka min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr Kesejahteraanlah ya, bagi dia hatta matla'il fajr sampai waktu fajar atau terbitnya fajar. Ayat yang mulia ini <clears throat> menunjukkan kepada kita yaitu agungnya malam Ramadan yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar dan dia juga mempunyai keutamaan yang lain selain malam tersebut diturunkan oleh Allah Al-Qur'an ya, orang yang beramal di dalamnya sama dengan ia beramal seribu bulan atau lebih baik bagi dia beramal malam tersebut ya daripada amalan yang dilakukan oleh seorang selama seribu bulan atau 80 tahun lebih kurang <clears throat> <clears throat> Dan bahwasanya bulan Ramadan tersebut wa anna lahu khususiyatu bil Qur'anil Karim. Dia itu dikhususkan malam tersebut dengan Al-Qur'anul Karim. Iz fihi hasala lil ummati min Allah hadzal fadlul azim. Yaitu didapatkan oleh umat ini keutamaan yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu padanya wahyu yang agung. Dan Allah turunkan padanya perkataannya, firmannya yang di dalamnya itu terdapat petunjuk sebagaimana Allah katakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk. Ya, petunjuk bagi manusia yang menunjuki manusia kepada jalan Rabb mereka. Jalan apa yang seharusnya mereka tempuh agar mereka terjauh dari murka Allah dan dekat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Al-hidayah li masalihid dini wad dunya sebagai petunjuk kemaslahatan mereka, baik mereka hidup di dunia ini ataupun mereka di, di akhirat kelak. Mereka selamat di dunia, mereka menempuh dunia ini sesuai dengan jalan ilahi dan Allah masukkan mereka, selamatkan mereka di akhirat terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tibyanul haqqi fi bi awdahi bayanin yang mana di dalamnya menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang sangat terang dan juga di dalamnya wafil wafil furqanu bainal huda wad dalal. Ini mana dalam Al-Qur'an tersebut sebagai pembeda terdapatnya penjelasan yang membedakan antara hak dengan yang batil. Kebatilan-kebatilan, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Allah ungkapkan di dalamnya. Kebatilan-kebatilan orang-orang yang mengibadahi selain daripada Allah. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami maknanya, memahaminya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, sepantasnya bulan Ramadan ini, hadza fadluhu wa hadza ihsanuhu Allah ala ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaannya ini, kebaikannya, karunia-Nya ini kepada para hambanya. <clears throat> Maka seharusnya seorang hamba ya, mengagungkan ataupun mengisi bulan tersebut dengan ibadah sebagaimana para ulama ya. mempersiapkan diri mereka dengan kiraatul Quran, memperbanyak kiraatul Quran di dalam bulan tersebut. Wahada fihi dalalah baligh ala istihbabi dirasatil Quranil Karim fi syahri Ramadanil Mubarak. Ini juga sebagai petunjuk, sebagai bukti menunjukkan bahwasanya dianjurkan seseorang mempelajari Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Baik mempelajari kiroatnya ataupun mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Ya. Bukan hanya kiroatul Quran. Akan tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah mema memahami makna-makna Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran. Wal iksaru min tilawatihi memperbanyak bacaannya. Wa ardul Quran ala man huwa ahfadulah. Dan memperdengarkan Al-Quran, ya, kepada orang-orang yang yang hafal Al-Qur'an, itu menghafal Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an secara mutlak dalam bulan Ramadan dan atau mempelajari makna-makna Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, itu tafsir-tafsir Qur'an di dalam bulan Ramadan, maka ini dianjurkan bagi seseorang karena bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Bulan uh, eh, syahrul Ramadan tersebut adalah syahrul diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, fayudarisuhu al-Qur'an wa kana Jibril yalqahu kulla lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an." فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة Berkata Abdullah bin Abba, eh, eh, Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat pemurah. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan dia sangat pemurah ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril ketika Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu payudari suhul Quran. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memudarasahkan Al-Quran, mempelajari mempelajari Al-Quran wa Jibril yalqahu kulla laylah. Dan pada bulan Ramadan itu Jibril terus datang kepada Nabi SAW pada setiap malam. Dan ia mudah Rasulul Quran di antara mereka. Nabi SAW mem membacakan apa namanya hafalan yang ya pada Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Nabi SAW ketika dia berjumpa dengan Jibril ini ajwada bil khairi. Dia orang yang paling murah dengan kebaikan yang lebih yang lebih lagi yang lebih dibandingkan dengan rihil mursalah dengan angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril. Dia memperdengarkan bacaan Al-Quran ini kepada Jibril alaihissalam. Maka boleh bagi seorang, ya, maka dianjurkan bagi seseorang, ya duduk di masjid, mempelajari, ataupun e, menghafal Al-Quran, ya, memperdengarkan kepada orang yang lebih hafal kepadanya, maka ini sangat bermanfaat bagi e, orang tersebut. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ah fi qiyam Ramadan bil laili akthar min ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang qiraat Quran pada bulan Ramadan ya, pada malam-malamnya yang mana tidak didapatkan pada malam-malam yang lain di luar bulan Ramadan. وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء oleh karena itu ini kesempatan bagi seorang untuk menambah memperbanyak kiraatul Quran di dalam salat mereka, memperpanjangnya kalau eh, kalau seandainya dia salat sendirian, ya falyutawil masya'a maka hendaklah ia panjangkan dengan sesuka hatinya. Wa kadzalika man shalla bi jama'atin yardawna bi salatihi. Demikian juga dalam salat jamaah apabila mereka para jamaah meridhoi untuk dipanjangkan salat maka silahkan para imam untuk memanjangkan salat mereka. Wa amma siwa dzalika fal masyru'u takhfif. Adapun selain daripada itu, selain daripada bulan Ramadan, maka yang disyariatkan adalah untuk meringankan qiraah ya. Karena sesuai dengan kebutuhan e, para makmum yang ada di belakang. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad ya, kepada e, kepada para eh, kawan-kawannya wa kana yusalli bihim yang mana Imam Ahmad ya salat mengimami mereka pada bulan Ramadan dan ia katakan haula'i qaumun uh, dha'fi dia mengatakan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang lemah ikra khamsan sitan sab'an bacalah lima enam ataupun tujuh ayat kemudian dia berkata <clears throat> faqara'tu fakhatamtu lailatan sab'a wa ishrin. Maka aku pun membaca Al-Qur'an tersebut dan saya selesaikan bacaannya ini ya Lailah sab'a wa ishrin pada malam yang ke-27. Selesai dia membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya pada setiap malamnya itu lebih dari satu juz ia selesaikan. Ini berbeda dengan selain dari bulan Ramadan. Ini takhfif yang dikatakan oleh mereka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita dahulu, para ulama salaf rahimahumullah, yatluna al-Qur'an fi syahr Ramadan fi salati wa ghairiha. Mereka membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, baik ketika mereka salat ataupun di luar salat. Ya, Fakan al-aswad ya, yaqra'ul Qur'an fi kulli lailatain fi min, min Ramadan. Ya adalah Aswad yaitu seorang uh, seorang uh, tabi'in dia mengatakan yaqra'ul Quran dia membaca Al-Qur'an pada fi kulli lailatin min Ramadan pada setiap dua malam dari bulan Ramadan. Itu menyelesaikan qiraatul Quran pada setiap dua malamnya dari bulan Ramadan. Khatam, mengkhatamkan Al-Quran. Demikian juga Imam An-Nakhai melakukan yang seperti itu. Fi ashril awakhir minhu, yaitu pada sepuluh akhir dari bulan Ramadan, ya wa fi baqiyati syahrin fi salas yaitu dan pada bulan Ramadan tersebut dia mengkhatamkan Al-Qur'an dengan jarak yang sangat dekat sekali. Demikian juga para ulama yang lain yaitu Qatadah ya. Dan diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu an bahwasanya ketika datang bulan Ramadan maka ia tinggalkan majlis hadis dan ia kembali kepada ke masjid yaitu dia membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran ketika itu. Dan mereka, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran tiga hari. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran, ya, antara maghrib dengan, antara, antara, antara, antara asar dengan maghrib. Ya. Dan di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran, yaitu sepuluh hari, dan demikian yang mereka lakukan dari ulama-ulama terdahulu dari kiraatul Quran ataupun mereka e, berlomba-lomba untuk mendapatkan e, kiraatul Quran yang terbanyak di dalam bulan Ramadan. Tetapi yang saling bermanfaat, yang sangat bermanfaat bagi mereka adalah kiraatul kiraah membaca Al-Quran dengan makna-maknanya, mempelajari maknanya, itu penafsiran dari Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu akan lebih menambah keimanan seseorang. Ya. Dengan kiraatil Quran, yaitu dengan cara memahami maknanya ini, maka akan lebih masuk ke dalam hati seseorang dan lebih bermanfaat bagi orang tersebut. Ya. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> inilah yang eh, berkaitan dengan e, nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam tersebut ya, bulan tersebut yang terkhususnya Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu pada Lailatul Qadar sebagaimana eh, hadis-hadis eh, ayat yang kita baca di atas dan kitab ilahiyah semuanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lain diturunkan juga kepada para nabi dan para rasul ia juga pada bulan Ramadan mulai dari suhub Nabi Ibrahim, Tauratnya Nabi, Nabi Musa ataupun Injilnya Nabi Isa Allah turunkan pada bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an terkhusus lagi Allah Subhanahu wa taala juga turunkan pada bulan Ramadan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaik. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.